Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-10. Naam, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-9. Hadis mengenai al-mutaba'ah, yaitu mengikuti dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadhal. Naam barakallahu fikum, tafadhal. Warahmatullahi bihi. Satu. Naam ahsanta barakallahu fikum.

Naam ahsan tabarakallahu fikum tafadhal. Naam barakallahu fikum tafadhal. نعم بارك الله فيكم تفضل أخ يوسف تفضل تفضل

نعم بارك الله فيكم احسنت تفضل ايوه هذا أه أيوة، نعم تفضل mana yang kamu punya di asan, fadl, Naam, tafadhal. Eh, naam barakallahu fikum. Fadal. Bismillah. sautak, irfa sautak. Dikeraskan dikit suaranya. Ila na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah siapa namanya? Ayo Naam, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ahsan. Ingat-ingat Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Al haditsul ashiru, hadith yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memang hadisnya yang disebutkan sini terkadang beda dengan yang di matanya asli ya. Kadang terkadang beliau tambahkan dengan tambahan-tambahan yang lain. Mungkin dari riwayat-riwayat yang lain ada, cuman yang masyhur terkadang beda itu dengan yang matan yang aslinya. Jadi nanti antum pegang yang matannya itu enggak masalah. Nah, maksudnya yang dihafal yang lafadznya sesuai dengan matan itu. Nah, kalau di sini ada tambahan ayu nas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik atau bagus layak balu illa tayyiban dan tidak menerima kecuali sesuatu yang bagus atau yang baik. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik dan bagus dan tidak mencintai kecuali apa? sesuatu yang bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jangan pendek bacanya ya. Sesungguhnya Allah taala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi orang yang penampilannya bagus, rapi, wangi, kemudian bersih bajunya itu bukan orang yang sombong. Paham ya? Nah, orang yang sombong itu yang bagaimana? Yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Paham ya? Oleh karena itu hadisnya masyhur, rawahu Muslimun dari hadisnya siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. layat khulul jannata, perhatikan baik-baik, layat khulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil daripada biji kesombongan. Kemudian ada orang yang bertanya, faqala ar-rajul ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu Wa Wahai Rasulullah, ini ada orang dia pengen kalau senang kalau bajunya bagus, sandalnya bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Ternyata kesombongan bukan itu. Paham ya? Kalau teman pakainya bagus, rapi, penampilannya rapi, ya. pakai pecinya juga rapi, ya. kemudian pakai sorbannya juga rapi, itu bukan kesombongan. Paham ya? Kesombongan itu apa kata Rasulullah? Al-kibru, nah, ini perhatikan dari ini, dihafal nih ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, itu kiber. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu namanya kesombongan. Kalau cuma itu penampilannya bagus rapi, itu bagus sekali. Paham ya? Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Nah, ambillah, pakailah pakaian kalian yang terbagus ketika setiap kali mendatangi masjid. Kul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadah. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan, Allah taala keluarkan untuk para hambanya, enggak ada yang haramkan. Tapi yang haram itu apa tadi? Al-kibru. Nah, batarul haqqi wa ghamtun nas itu dihafal. Definisi kibr. Batarul haqqi wa ghamtun nas menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu dihindari baik-baik barakallahu fikum. Jangan sampai kita ada di benak-benak kita jiwa atau sifat al-kibr tadi itu. Na'am para fikum. Kita lihat Wa innallaha amara al-mu'minina lima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah taala merintahkan segenap kaum mukminin sebagaimana Allah taala perintahkan kepada segenap para rasul. Faqala seraya Allah taala menyatakan ya ayyuhar rusul Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'amaluna alim. Wahai segenap para rasul, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik. Perhatikan, makanan-makanan yang baik itu enggak harus enak, enggak harus lezat, enggak harus harganya mahal, jutaan tuh enggak harus. 2500 pun dapat makanan yang enak. Makanan yang apa? Lezat, makanan yang halal yang baik. Paham maksudnya ya? Jadi jangan bayangannya makanan yang bagus itu yang bagaimana? Makanan dikatakan bagus atau baik manakala halal, dah itu aja. Paham ya? Kalau halal walaupun sederhana, bagus makanan tersebut. Mahum. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Taala mengatakan apa? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa antakun 'ala Allahi ma ta'lamun. Artinya apa? Di dalam ayat yang lain Allah Taala mengatakan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan toyibah ini. Dijelaskan di sini. Ternyata thayyib itu kalau halal gitu loh. Apa maksudnya ya? Walaupun antum makan lauknya tempe, thayyib enggak? Thayyib selama itu halal. Paham ya? Antum makan misalkan lauknya tahu, tahu goreng, halal enggak? Eh thayyib atau enggak? Thayyib selama itu halal. Mahfum insyaallah ya. Enggak harus ayam, ikan itu enggak harus. Jadi semuanya seadanya. Ada ikan ya dimakan, ada tempe dimakan juga. Syukuri semuanya barakallahu fikum. Semakin bersyukur semakin apa? Allah taala tambahkan rezeki kepada hamba-hambanya. Nah, tadi ayat yang tadi perhatikan baik-baik ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Penjelas untuk ini. Paham ya? Wahai segenap manusia, makanlah oleh kalian yang halal dan thayyib yang bagus. Kemudian apa? Wala tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu ketika menjerumuskan seorang hamba kepada neraka sa'ir itu bukan dengan satu langkah, tapi berlangkah-langkah. Nah, hindari langkah-langkah setan tersebut. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kalian nyata. Kenapa kok musuhnya nyata? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu merintahkan kalian untuk berbuat kejelekan dan perbuatan keji. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun dan menyuruh kalian untuk berucap tentang Allah taala pada perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi sini. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai segenap para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramalah amalan saleh, amalan-amalan yang baik. Sebuah amalan dikatakan baik, perhatikan baik-baik kalau terpenuhi padanya dua syarat. Apa dan apa? ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Dua syarat itu harus. Sehingga suatu amalan kalau enggak ada ikhlas dan enggak ada mutaba'ah dikatakan baik enggak amalannya? Tidak dikatakan baik. Mafhum insyaallah? Naam. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku adalah zat yang mengetahui seluruh apa yang kalian kerjakan. Wa qala dan Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik. Apa yang telah kami rezekikan pada kalian? Rezeki Allah Taala itu sangat banyak sekali. Mulai dari biji-bijian, eh, kemudian apa air, kemudian udara. Udara yang atau hirup itu rezeki atau bukan, Iqbal? Rezeki. Paham ya? Udara pun macam-macam. Ada udara yang kalau kita hirup malah mati. Ada enggak? Contohnya? Ya udara-udara yang beracun, paham ya? Mengandung zat-zat yang beracun itu kalau atom hirup malah meninggal dunia. Paham ya? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada udara-udara yang memang kita butuhkan, seperti yang kita hirup se sehari-hari. Seperti apa? Oksigen. Ya, kita menghirup oksigen O2, kemudian kita mengeluarkan apa? Karbon dioksida, CO2 istilahnya. Kita setiap hari butuh air, H2O. H2O itu air. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu semuanya kita butuhkan karena apa? Itu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama hingga berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama. Nam, air ataukah udara? Mana yang kira-kira yang lebih utama? Air atau udara? Orang butuh air, butuh udara juga. Cuman mana yang lebih utama? Air atau udara? Antum? Antum jawabannya antum bagaimana nanti kita lihat semuanya bagaimana nanti sama atau tidak jawabannya. Mana yang lebih utama air atau udara, Pak? Udara lebih abdul air atau udara? Udara. Antum? Udara juga. Antum? Udara. Antum? Udara. Udara. Antum? Antum? Air. Air? Air atau udara? jadi minum air RO loh. Air atau udara? Jawab aja, salah enggak masalah. Eh? Eh? Udara antum? Air. Udara. Udara. Antum? Enggak minum air. Enggak minum air. Enggak minum, eh? Lebih utama mana? Udara. Antum? Kalau pertanyaan lebih utama mana? Enggak bisa dua-duanya. Lebih utama mana? Udara. Udara antum? Udara juga? atau enggak? Allah antum. Air kan? Karena tiap hari butuh air. Tapi kalau enggak ada udara <laughs> meninggal dunia. Jadi yang afdal itu udara. Yang afdal udara. Karena kalau udara itu barakallahu fikum antum sekedap aja, satu detik aja enggak ada udara coba bayangkan. Antum antum yang kamu hirup itu apa coba bayangkan? Udara kan? Antum bisa dikatakan kalau air sehari mesti bisa tahan. Enggak ada air sehari mungkin bisa tahan ya. Tapi kalau udara satu detik aja. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dia enggak tahan. Maksudnya ya, berarti para ulama ketika menyebutkan aina afdal al Awil hawa, yaitu yang kuat adalah al-hawa. Paham ya? Al-hawa afdal minal ma. Maksudnya udara itu lebih afdal daripada air. Dari sisi apa? Karena setiap orang itu mesti butuh udara tadi untuk bernafas. Taruhlah seandainya dia terlambat nggak minum tiga hari, bisa dikatakan dia masih hidup walaupun lemas. Tapi kalau udara, semenit ada juga bayangkan enggak ada udara. Melepek. Paham ya? Nah, bisa dikatakan meninggal dunia nanti. Jadi yang lebih abdal adalah hawa tadi na'am barakallahu fikum. Ini sekedar selingan faedah bahwasanya al hawa abdal minal minal ma. Na'am. Rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Perhatikan syahidnya di sini, summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'afa aghbar. Kemudian Rasulullah SAW setelah membacakan ayat-ayat tersebut, beliau menyebutkan tentang kisah seseorang yang dia melakukan perjalanan jauh, yutilu safar itu jauh, perjalanan jauh, safar. Ash'atha akhbar, bajunya hingga kusut dan berdebu. Karena saat itu kalau safar itu enggak ada kendaraan-kendaraan mobil itu enggak ada. Motor pun enggak ada, adanya unta, apalagi keledai, apalagi kuda. Seperti itu. Jadi kalau lewat di padang pasir, atau tahu sendiri bagaimana? Debunya, kemudian kusut, paham ya? Nah, nah ini disebutkan dalam kisah ini Rasulullah mengisahkan ada orang yang dia itu melakukan perjalanan jauh, ash'af, bajunya kusut, akbar berdebu. Nah, kemudian dunia yadahi sama. Sudah. Kemudian setelah itu apa? Sudah pakainya kusut, berdebu, kemudian membentangkan kedua tangannya ke langit, berdoa. Ini kalau anda perhatikan termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Yang pertamanya itu. Paham ya? Nah, karena safar sudah termasuk sebabnya dalam keadaan dia benar-benar menghambakan seakan-akan nggak butuh dunia, paham ya? Kusut berdebu tadi itu sudah termasuk juga. Kemudian yang berikutnya apa? Menambentangkan tangannya kemana? Ke langit. Sebab dikabulkan doa. Tapi kenapa nggak dikabulkan doanya? Kita lihat sebabnya. Ya Rob, Ya Rob, wahai Robku, wahai Robku, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa haram fa anna yustajabu lidzalik. Ini sebabnya. Empat perkara ini. Pertama, dia meng ya Rabb ya wahai wahai berdoa dia. Dan sudah melakukan apa? Sebab-sebab dikabulkannya doa, tapi ternyata apa? Makanannya haram yang dia makan itu. Minumannya juga minuman yang haram. Pakaian yang dia pakai juga pakaian yang haram. Dia pun diberi makan dari makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Fa'an anna yustajabu lidzalik? Bagaimana mungkin yustajab lidzalik doanya itu dikabulkan. Apa maksudnya ya? Ternyata sebabnya ini. Sebabnya doanya enggak dikabulkan bukan karena apa? Bukan karena yang lainnya tapi karena ini makanannya haram. Minumannya haram. Eh, pakaiannya pakaiannya haram. Diberi makan dari makanan yang haram. Oleh karena itu hindari semaksimal mungkin makanan-makanan yang sumbernya dari perkara-perkara penipuan atau ribawiyah. Berbahaya barakallahu fikum. La'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidaih wa katibah. Allah Ta'ala melaknat pemakan harta riba. Yang memberi makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi ribawinya yang mencatat sekretarisnya kena laknat juga. Tukang parkirnya dikhawatirkan. Paham ya? Nah, karena ikut andil juga di situ. Jadi berhati-hati barakallahu fikum sebab tidak dikabulkan doa ternyata ini di antaranya. Minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari makanannya haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Ada enggak faktor-faktor yang lain? Nah, hadis ini riwayat Muslim ya, yang menyebabkan doanya dikabulkan di antaranya istijal. Apa di antaranya? Istijal, terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa. Contohnya apa contohnya? Perhatikan baik-baik. Contohnya antum sudah berdoa, wah, anak sudah berdoa berkali-kali kok nggak dikabulkannya. Ini, ini tergesa-gesa namanya. Orang berdoa itu sabar. Eh, orang berdoa itu sabar. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih dengan semakna walayyazalu du'aul 'abdi yustajab malam yasta'jil. Akan senantiasa terus-menerus doanya seorang hamba dikabulkan malam yasta'jil selama tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, wa Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Nam yaqulu rajulu seseorang mengatakan qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibuli. li. Ya, eh, falam ara nam barakallahu fikum yastajibuli. Artinya apa? Aku sudah berdoa seperti ini, seperti ini tapi aku enggak melihat Allah taala mengabulkan doaku. Nah ini. Ini tergesa-gesa. Berdoa itu sabar. Eh, sepekan, dua pekan, sebulan, setahun, enggak masalah berdoa terus karena doa itu dibalik itu iman dikabulkan di dunia saat itu juga Ima ditunda nanti di hari akhirat, ima antum dipalingkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa diri antum atau diri kita semuanya. Paham ya? Jadi doa itu enggak ada apa? Enggak ada ruginya. Karena doa itu adalah apa? Ibadah. ad huwal ibadah. Rawahu Rawahu eh? Tirmidzi min hadithi An-Nu'man Bashir. Min hadithi An-Nu'man Bashir rawahu Tirmidzi. ad huwal ibadah. Yang doib yang apa lafadznya? Ewa eh, ad-du'a ibadah. Doa itulah inti daripada ibadah itu doanya itu hadisnya doaif. Hadisnya Anas Malik itu ya, itu dhaif barakallahu fikum yang sahih adalah hadis rawal Tirmizi tadi ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Naam. Ini. Jadi kita simpulkan bahwasanya terkadang ada orang yang sudah menempuh cara-cara atau sebab-sebab dikabulkan doa tapi ternyata ada penghalangnya. Ada apa? penghalangnya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun juga dari yang haram, diberi makan dari makanan yang haram. Itu hati-hati barakallahu fikum, upayakan makanan-makanan yang halal. Walaupun sederhana enggak masalah, paham ya? Walaupun seadanya enggak masalah. Nah, disyukuri, paham ya? Disyukuri, jangan pengennya makannya mewah terus, enak terus, paham ya? Apalagi di ma'had, di pondok pesantren Ahlus Sunnah yang enggak ada yayasannya, Paham ya? Enggak perlu pakai proposal, enggak minta-minta, enggak ada penggalangan dana, seadanya syukuri barakallahu fikum na'am. Tapi kalau semakin antum bersyukur, nikmat di balik itu semakin besar. Coba bayangkan, antum terkadang makannya misalkan lauknya apa? Tempe, tahu, terkadang juga ada ayam. Iya enggak? Terkadang juga ada lauk yang lain, syukuri saja sudah. Iya kan? Naam, barakallahu fikum seperti itu. Jadi Syahidnya dalam hadis yang ke-10 ini barakallahu fikum penjelasan kepada kita semuanya anjuran dan dorongan agar kita apa? memakan makanan yang halal. Karena makan makanannya halal, minum minumannya halal, pakaian yang halal itu sebab dikabulkannya doa. Mohon insyaallah. Naam, kita lanjutkan. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Muslim, siapa namanya? Abu Yusuf Abu Husain eh, Muslim bin Hajjat an nasaburi rahimahullah. Beliau ini gurunya Imam Bukhari atau muridnya? Yusuf. Muridnya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Abu Abu Abdullah. Naam. Digelari dengan apa? Imam Bukhari. Jabal Hifdz, gunungnya hafalan. Berapa hadis yang dia hafal antum? Naam, 100 ribu hadis yang sahih, 200 ribu hadis yang dhaif. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik syarahnya itu. Qaluhu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah taala itu naam baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ingat-ingat ya yang baik itu adalah halal. Ayat yang tadi jangan dilupakan ya ayuhan nas qulu mimma fil ardi halalan tayyiban Kenapa kok dikatakan tayyib? Karena setiap yang halal tayyib gitu loh. Dan setiap yang tayyib, ya mau tidak mau mesti halal. Karena kalau enggak halal enggak tayyib, walaupun harganya mahal. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. nam. antum misalkan beli burger atau burger antum? Apa itu burger? Makanan bukan? Nah, burger itu dagingnya daging babi. Harganya mahal jutaan misalkan. Halal enggak? Enggak halal. Paham ya? Oleh karena ucapan halal dan thayyibah ini saling berkonsekuensi. Saling apa? berkonsekuensi, saling melengkapi. Ya halal itu mesti thayyib gitu loh. Setiap thayyib ya pasti halal. Paham maksudnya? Karena enggak dikatakan thayyib kecuali harus halal. Dan setiap yang halal pastinya apa? Thayyib. Paham maksudnya? nah Kita lihat berikutnya. Fi hadzal hadithi wasfullahi jalla wa ala bi annahu thayyibun. Di dalam hadis ini ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib, adalah zat yang maha baik atau maha bagus. Fahuwa subhanahu wa ta'ala tayyibun. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun. Zat yang baik. Bima'na annahu munazzahun anin naqaisi wal uyubi Maknanya adalah bahwasannya Allah Ta'ala tersucikan, disucikan dari sifat kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat yang maha mulia, suci dari kekurangan dan cacat. Fahuwa tayyibun fi dzatihi wa fi asma'ihi wa sifatih wa fi awamirihi wa nawahihi. Artinya apa? Maka dia adalah zat yang thayyib. Maksudnya Allah Taala adalah thayyib pada datnya, maksudnya bagus baik pada datnya, dan juga baik atau bagus pada nama dan sifatnya, kemudian baik dan bagus pada perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Fahuwa thayyibun min kullil wujuh subhanahu wa ta'ala maka dia adalah zat yang tayyib, yang bagus, yang baik dari seluruh sisi. Subhanahu wa ta'ala. La yatatarraku ilaihi naqsun. Tidak tersentuh, tidak terpetik, tidak tercampuri sedikit pun padanya kekurangan. Apa maksudnya ya? Nah, tidak terketuk sedikit pun kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika la yaqbalu minal a'mal wal aqwal wal maqasidi illa ma kana tayyiban. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan dan tidak menerima ucapan-ucapan atau tujuan-tujuan kecuali yang thayyib yang bagus. Paham maksudnya? Tujuan riya enggak diterima. Ucapan yang tidak bagus enggak diterima. perbuatan yang tidak bagus enggak diterima. Semuanya diikat dengan apa? Thayyiban layak balu illa thayyiban. Thayyiban nakirah apa enggak? An-nakirah fi siyakin nafi tufidu al-umum kalau ada isim nakiroh datang dalam konteks penafian itu memberikan faedah umum juga di situ. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Taala benar-benar tidak menerima kecuali yang tayyiban. Eh, kecuali yang bagus. Semua yang bagus, mau makanan, minuman, perbuatan, amalan, niat, tujuan, Allah Taala terima. Maksudnya ya, umum gitu ya istilahnya. Naam. Mahfum insyaallah. Ewa. Berikutnya. Fala yaqbalu al-khabitha minal aqwal wal a'mal wal maqasid. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu yang jelek, sesuatu yang kotor, yang keji, baik berupa ucapan, perbuatan maupun tujuan-tujuan dan keinginan. Apa maksudnya ya? Ucapan, perbuatan, keinginan-keinginan Allah taala enggak menerima kalau itu adalah jelek. Naam. Fala yaqbalu illa thayyiba maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik kama qala taala ilaihi yas'adul kalimatut thayyib ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala diangkatnya atau naiknya ucapan-ucapan yang bagus. Jadi ucapan-ucapan yang bagus naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya naik itu dari mana ke mana Abdurrahman? Dari kanan ke kiri atau atas ke bawah? Yang namanya naik itu atas ke atas Ya, yang namanya naik itu bagaimana? Nah, sesuatu dikatakan naik itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah atau kanan ke kiri. Hah? Nah, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Paham ya? Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Hanya kepada Allah lah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah semua ucapan-ucapan yang baik naik. Paham ya? Naik kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah taala berada di atas. Naam. Fahuwa la yaqbalu illa al kalamat thayyiba wal 'amalat thayyiba maka dia Allah taala tidak menerima kecuali ucapan yang baik dan amalan yang baik. Wala yaqbalu minas minas sadaqati illa ma kana min kasbin thayyib. Dan Allah taala tidak menerima dari sedekah-sedekah kecuali sedekah tersebut adalah sedekah yang dihasilkan dari penghasilan yang bagus. Orang mau sedekah jangan dengan harta haram. Paham ya? Nah terus bagaimana solusinya kalau misalkan dia semula nyimpan uang di bank, dia mau bertobat, mau bertobat posisinya harta yang disimpan itu sudah punya bunga istilahnya, berbunga. Paham ya? Mungkin jutaan. Nah, setelah dikeluarkan boleh enggak bunga ini kita sedekahkan? Istilahnya para ulama mengatakan bukan sedekah tapi istibra, berlepas diri. Paham ya? Jadi, harta yang banyak tadi itu jangan antum sedekahkan niatnya, hanya untuk menghilangkan dan juga segera membersihkan. Jadi diberikan untuk apa? Untuk masalahul amah, kepentingan umum, bisa umum, kemudian jalan raya, yang intinya umum. Itu niatnya bukan sedekah tapi ya, hanya untuk berlepas diri. Karena kalau sedekah Pak, layak balu illa thayyiban. Enggak diterima kecuali yang thayyib yang bagus. Untuk bangun masjid, bangun ma'had, intinya bangun istilahnya perkara-perkara yang baik upayakan dari uang yang halal. mahu insyaallah ya. Nah, jadi solusinya tadi itu. Eh, ada yang mengatakan Oh itu wal haram riba kita bakar misalkan. Para ulama berbeda pendapat, namun yang rajih ulama alam selama masih bisa dimanfaatkan tapi maslahul amah tadi kepentingan umum manfaatkan, tapi bukan sedekah niatnya. apa maksudnya ya? Murni untuk intinya biar uang riba itu hilang gitu Bang. Habis itu, paham ya? Digunakan untuk kepentingan umum, jalan raya, WC umum atau yang semisalnya. Paham ya? Seperti itu. Naam. Ini sekedar selingan bahwasanya Hatta sodakah sodakah Allah taala tidak menerima kecuali yang sumbernya dari sumber yang baik. Banyak amin Min bin tayyib dari sumber yang baik. Ammal khabithu, adapun yang jelek fa innahu la yaqbaluhu sawa'an kana khabithan bi ma'na radhi. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak bagus, Allah taala tidak menerimanya. Baik itu sesuatu yang jelek maknanya radhi yang hina rendah, karena qala ta'ala sebagaimana Allah telah berfirman wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun jangan kalian memilih sesuatu yang jelek untuk diinfakkan jadi kalau infakkan milih yang paling bagus kalau memungkinkan tapi kalau sudah bekas tapi masih bagus bagaimana Mustakmal nadif. paham ya bekas tapi masih bersih paham ya misalnya baju bekas itu sedekahkan karena kita tidak dipakai atau kita bakar saja atau milih yang bagus wahana punya jubah Eh, adanya mereknya semuanya haromain Misalkan. Eh, ada yang mereknya cuman merek merek-merek apa istilahnya Indonesia. Eh, milih yang mana kira-kira Mas sedekahkan ini kira-kira? Milih yang mana kira-kira? Yang haromain atau yang Nah, barakallahu fikum yang merek-merek eh, dalam negeri tadi kalau Mas sedekah, milih yang mana? haromain enggak sembarangan 250. Hah? Eh? Milih yang mana? Yang dalam negeri. Berarti yang milih yang eh barakallahu fikum jenis yang lebih jelek daripada yang paling bagus. Atau semampunya? Semampunya. Teman <laughs> yang abdal kalau bisa yang bagus tadi. Kalau yang bisa. Kalau nggak bisa ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Karena seseorang itu kadang berat untuk melepas sesuatu yang dia sukai. Sesuatu yang dia cintai itu yang melepaskan itu kadang berat. Karena dia memang milih yang misalkan jubah haramain yang pilihan dia dia ada jubah-jubah yang lain, tapi jubahnya mereknya bukan haromain. Nah, dia mau sedekahkan itu berat sekali untuk mensedekahkan yang haromain tadi itu. Tapi kalau seandainya dia mampu dan siap itu yang, ter, yang terbaik. Intinya, nah semakin nah barakallahu fikum bagus yang dia sedekahkan, maka semakin besar pula pahalanya kalau ikhlas. Intinya keikhlasan intinya barakallahu fikum. Nah, Jadi intinya keikhlasan. Allah taala berfirman apa tadi? Wala tayammamu Al-khabitha minhu tunfikun. Jangan kalian memilih sesuatu yang jelek untuk kalian infakkan. Enggak boleh. Sengaja milih yang jelek enggak boleh. Tapi kalau masih eh, bekas tapi masih bagus, kita kasihkan dan sedawakan insyaallah enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Yang jelas jangan dikasih yang jelek udah sobek-sobek, udah compang-camping. Antum mau enggak? Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan karena dia sendiri juga enggak mau gitu loh. Nah, kecuali kalau misalkan masih bisa dipakai, layak untuk dipakai. Nah, karena dia mungkin sudah banyak pakaiannya kemudian dikasihkan orang lain karena ada banyak pakaian tadi ya. Nah, kasih orang lain dan masih layak untuk pakai enggak masalah. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Au kana khabithan fi atau sesuatu yang memang jelek secara zatnya. Jadi jelek itu ada dua macam. Nah, jelek secara zatnya juga ada. Nah, secara zatnya memang jelek dia, ya. ada jelek secara penghasilannya. Nah, maksudnya dia itu jelek karena penghasilannya. Kalau jelek secara zatnya adalah kal seperti bangkai wal khamr seperti minuman keras, wal khinzir seperti daging babi. Paham ya? Ini jelek enggak nih? Jelek. Ini haram. Enggak boleh kita sedekahkan. Ana mau sedekah 50 ekor babi misalkan. Enggak bisa. Haram. Karena sesuatu yang jelek terhadapnya. Maksudnya ya, na'am ana mau sedekah eh, 1000 botol khamr. Nah, itu juga haram karena sesuatu yang jelek terhadapnya, seperti itu. Al khabithan fi maksabihi atau jelek ditinjau dari apa penghasilannya. Maksudnya itu jelek tapi penghasilannya itu ya. Sebabnya karena penghasilannya tadi. Kariba seperti riba. Wariswah. Apa riswah? Suap menyuap. Nah, antum tahu suap menyuap antum? Riswah itu menyuap, suap menyuap. Antum tahu maknanya suap menyuap? Menyuap apa maksudnya? Makanan. Uang untuk nyuap apa yang apa yang suap ini siapa ini? Eh? Orang kan? Ya, intinya apa? Suap penyuap itu apa? Hah? Apa? Nyogok. Ya bahasa Jawanya memang nyogok benar ya. Sogok menyogok, suap penyuap. Maksudnya, nah barakallahu fikum wa hidakumullah, antum misalkan mau kerja di sebuah tempat pabrik gitu. Antum enggak bisa masuk sebenarnya, kriterianya yang masuk antum mah. Gimana kalau tak kasih? Nah, antum jadi mau masuk itu dengan nyokok uang tadi itu, antum masuk uang. Nah, dia nerima dan antum naik. Ini nanti dikhawatir kena laknat. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Taala melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Jadi yang menyuap tadi ngasih uang itu juga kena laknat, yang disuap juga kena, yang menerima suapan juga kena laknat. Itu masih suap penyuap seperti itu. Terus bagaimana kalau kita sekarang di zaman yang penuh dengan suap penyuap? Contohnya antum mau bikin KTP, bikin STNK, SIM, itu terkadang susah kita lewat langsung jalur resmi itu susah. Eh, sudah tes diuji gitu, belok-belok pakai motor gitu, nggak lulus juga. Paham ya? Ujung-ujungnya Bapak kalau ingin cepat lulus bisa Pak, cuma sekejap jadi 450 misalkan. Oh ya, polisinya bilang 450. Oh ya, maksudnya kalau lewat jalur resmi itu cuma 150-an lah kira. Misalkan gitu misalkan ya. Ternyata lewat jalur tadi itu dengan cara menyuap tadi 450 itu boleh atau tidak? Pernah ditanyakan kepada asy Al-Fadil Muhammad bin Hizam Habibullah taala mengenai apakah dimasukkan dalam kategori riswah yaitu suap menyuap yang dilarang seperti orang ingin mengambil di tokoh syaksinya Di tokoh syakhsiyah itu KTP. Dipersulit dia nggak bisa ngambil itu harus bayar itu loh. Nah, itu bagaimana? Dilarang atau tidak kata beliau bukan termasuk perkara yang dilarang. Karena kamu pada asalnya ingin mengambil hak kamu gitu loh. Itu hak kita atau bukan itu? Sim hak kita aslinya. Cuma mereka mempersulit itu loh nggak bisa masuk, nggak bisa dapat kecuali dengan uang. Nah, itu besarnya bukan kita. Maksudnya ya, itu nggak masuknya. Jadi kalau misalkan sulit ya, misalnya dia mintanya uang, kita ada uang kasih uang. Nah, karena nggak bisa lagi. Terkadang kita dipersulit, paham ya? Dipersulit. Nah, melol musta'an. Pernah ada kisah itu kejadian orang mau bikin SIM, diuji di situ dia setiap kali uji ujian gagal, sampai sembilan kali ujian dia. Nah, motor itu. Tapi berhasil juga, tapi jarang, paham ya? Dalam artian sekarang mainnya fulus, uang. Nah, seperti itu kalau kita ingin mengambil hak kita, itu kita nggak berdosa. Karena apa? Karena mereka yang mempersulit itu loh. Seharusnya mempermudah. Mau bikin apa Pak? Bikin SIM. Bismillah. Seharusnya gitu kan? Seharusnya kan hak kita gitu. Tapi sekarang susah, nggak bisa seperti itu. Ujian dulu itu pun sengaja nggak diluluskan. Kan? Biar lewat jalur katanya jalur tikus istilahnya gitu ya. Nah, itu nanti ngasih uang banyak. Nah, itu disebutkan Syekh Muhammad bin Hizam Habibullah taala, kata beliau itu bukan termasuk riswah, nam yang mendapatkan ancaman. Itu termasuk antum itu mengambil hak kita, mengambil hak antum sendiri. Milik antum cuman mereka memper mempersulit dosanya mereka. saya Ya, na'am. Ikhwan fi din azan azakumullah kita lihat kita tutup yang terakhir di sini. Kata beliau di sini au khabithan fi maksabihi kariba wa riswah wal timar wa seperti hasil yang dihasilkan ribawiyah atau riswah suap penyuap tadi atau kimar kimar itu perjudian perjudian atau judi menang misalkan eh, taruhannya apa misalkan judi dengan cara sekarang macam-macam nah, sekarang sarana perjudian itu banyak sekali mulai dari burung merpati eh, ngadu ayam jago pertandingan sepak bola pilihan gubernur pilihan bupati jadikan perjudian semuanya kamu milih siapa milih si fulan atau kalau menang sialan misalkan. Nah, yang menang siapa? Taruhan dulu. Nah, kan ladang judi sekarang. Nah, barakallahu fikum kalau antum di pondok mungkin menyaksikan, ini di luar sana banyak yang menyaksikan. Paham ya? Burung merpati juga Jadikan ladang judi. Ya, mungkin di sini enggak ada tapi di luar sana banyak sekali. Oh, tempel itu namanya ya. Apa namanya? Merpati tempel itu ya. Nah, jadi eh, barakallahu fikum bagaimana cara mainnya enggak nah, tahu yang jelas perjudian banyak sekali. Mengadu ayam jago. Banyak ayam jago diadu ah, di luar sana itu. Paham ya? Taruhan juga. Oleh karena itu apa? Termasuk penghasilan yang khabis ini Allah taala tidak menerimanya. Antum ayam ngadu ayam jago menang dapat uang 100 juta misalkan. Tak sembah 100 juta. Antum sedekahkan terima enggak? Harus terima. Karena hasil yang ghairu thayyib, hasil yang tidak baik tadi. Wa ghairu dzalik dan yang selain itu fal khabithu, maka sesuatu yang jelek imma an yakuna khabisan fi dzatihi imma jelek seradatnya wa imma an yakuna khabithan fi maqsabihi wa tariqil husuli alaih imma jelek ditinjau dari apa hasil yang dia dapatkan atau jalan nah barakallahu fikum atau cara menghasilkannya paham ya jelek ditinjau dari cara menghasilkannya nah uangnya ada cuman cara menghasilkannya dengan cara judi itu dianggap jelek apa maksudnya nah barakallahu fikum jual beli ganja misalkan jual beli obat-obatan terlarang haram Walaupun antum dapat hasilnya gitu ya. Seperti itu. Kita lihat, "Famahma tasaddaqal insanu min kasbin khabithin" Maka kapanpun seseorang bersedekah dengan hasil yang jelek tadi, fa innallaha la yaqbaluhu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak tidak menerimanya. Perhatikan baik-baik ya. Wa kadzalika la yaqbalul 'amala illa idza kana tayyiban Seperti itu pula Allah taala tidak menerima suatu amalan kecuali kalau amalan itu tayyiban amalan itu baik atau bagus. Ingat-ingat suatu amalan dikatakan bagus atau baik kalau terpenuhi dua syarat apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Naam. Kita lihat berikutnya. Bima'na an yakuna khalisan liwajhillah. Suatu amalan dikatakan baik, apa kata beliau? Bima'na maknanya adalah ayyakuna khonisun. khalisan. Hendaknya dia mengikhlaskan dengan amalan tersebut liwajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala antum mencari ilmu, mengajarkan ilmu, itu upayakan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sekali-kali mengharapkan amplop dari manusia. Itu keliru. Mengharapkan apa? Gaji dari manusia, mengharapkan pemberian manusia jangan. Kenapa? Karena itu semuanya termasuk me mengurangi atau merusak niat. Upayakan atau mengajarkan ilmu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengajarkan ilmu itu karena uang, ngajarkan 15 orang itu enggak mau. Kenapa kok nggak mau? Sedikit ininya. Paham ya? 15 orang kalau 100 orang 100 ribu berapa? 1 juta 500 sedikit. Pengennya paling minim 30 orang. Paham ya? Nah, tapi kalau orang kalau mengajarkan karena Allah Subhanahu wa taala, mau 3 orang, 2 orang, 3 orang atau empat orang atau sedikit pun tetap diajarin. Karena yang cari adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Antum juga sama. Ya, seorang pelajar ketika dia mencari ilmu karena Allah taala, bukan mengharapkan gaji atau atau gelar atau nanti titel atau yang semisalnya, dia akan jalan terus. Tapi kalau antum belajar mengharapkan gelar atau titel, antum nggak akan belajar di sini sudah. Karena antum sampai sini nanti tiga tahun empat tahun pulang pun nggak dikasih gelar. Paham ya? nggak dikasih gelar kan? Nah, barakallahu fikum, tapi alhamdulillah setiap hari di sini apa? kelas semuanya nah punya tugas untuk menggelar. Paham ya? Gelar karpet, ya kan? Gelar tikar. Intinya semuanya perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dama wastaqar. Mangkana Man kanat niyatuhu lillah dama wastaqor. Barang siapa yang niatnya itu karena Allah dama wastaqor, akan senantiasa terus-menerus dan menetap. Paham itu ya? Jadi ketika belajar sungguh-sungguh mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, man jadda Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Mendapatkan apa Abdurrahman? Ilmu. Paham ya? Man sabata nabata. Barang siapa yang sabat kokoh, dia akan tumbuh. Paham ya? Seperti itu. Ada lagi ya istilah-istilah yang lainnya? Hah? Man sara'a wajada. Man wajada yang masyhur yang ma'ruf aja. Hah? eh man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan apa? Memanen. Manen apa? Hasilnya. Paham ya? Tinggal dilihat hasilnya bagaimana. Kalau dia misalkan hasilnya jelek ya dia manen kejelekan yang dia tanam tadi itu. Allah musta'an. Al-qasda al-qasda tablughu sedikit demi sedikit insyaallah kalian akan sampai. Sabar belajar itu barakallahu fikum. Kalau cuma setahun dua tahun mau pulang, enggak balik lagi. Yaitu nanti yang didapatkan ya cuma apa? Baru za'a zaidun saja. Allah musta'an. Jadi ya harus sabar. Nah, paling minim ya 5 tahun lah. Paham ya? Paling minim itu pun masih kurang. Paham ya? Karena mencari ilmu sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kalau udah kalau udah meninggal dunia enggak ada lagi waktu untuk mencari ilmu sudah. Ha? kalau udah meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian. Mencari ilmu ibadah atau bukan Abdullah? Sampai mati. Siap insyaallah ya? Siap, harus siap, semuanya siap. Anak pun siap insyaallah ya. Jadi semuanya harus siap mencari ilmu sampai meninggal dunia. Mencari ilmu itu ketika antum sudah mengajarkan ilmu, bukan berarti antum enggak mencari lagi. Mungkin di rumah juga buka-buka kitab, mencari pembahasan yang lain, mencari ilmu juga. Paham ya? Datang para masyayikh sunnah kita hadir mengambil ilmunya, faedahnya, mencari ilmu juga. Jadi mencari ilmu itu sampai mati, sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia enggak ada lagi apa? waktu untuk jam mencari ilmu. Paham ya? Allah musta'an. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, terakhir terus ya. Kita lihat dulu. Nah, barakallahu fikum kata beliau di sini Laisa fihi syirkun wa riya. Sebuah amalan dikatakan murni karena mengharapkan wajah Allah, tidak ada kesyirikan, tidak ada riya. Jadi orang beramal itu murni karena mengharapkan wajah Allah taala, bukan karena biar dipuji, disanjung, wa yakuna shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Dan hendaknya mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fihi bid'atun wala khurafatun. Di dalamnya tidak ada perkara bid'ah, tidak pula khurafat, khurafat yaitu hayalan-hayalan yang tidak ada sumbernya. Wa innama huwa ala ala wafqis sunnah. Hanya saja amalan tersebut dilakukan nah berdasarkan apa mencocoki as-sunnah. Fa hadha huwal amalut Inilah amalan yang dikatakan amalan bagus. Jadi amalan yang bagus apabila terpenuhi dua syarat. Apa tadi? aku sain? Ikhlas dan mutaba'ah. Naam, ahsan. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini fahadahu wal amalu thayyib. Ini adalah amalan yang baik yang bagus. Alladzi yataqabbaluhu Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala menerimanya. Kadzalikal qaulu thayyib min dzikrillah. Seperti itu pula ucapan yang bagus, ucapan yang baik berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah sumber ketenangan hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Zikir adalah sumber ketenangan hati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Paham ya? Ala bi apa? Tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang. Dia hafal pendek. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Jadi kalau antum banyak berpikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tenang hatinya. Paham ya? Coba bayangkan orang-orang awam itu memandang yang paling santai kerjanya alusuna. Walaupun kelihatannya udah banting tulang, udah kerja capek, kepanasan, tapi menurut mereka itu alusuna yang paling santai. Kenapa demikian? Karena rasanya cukup saja ya. Mereka itu banting tulang tiap hari, kerja satu pekan gajinya sekian-sekian, kurang terus. Kenapa? Karena kurang bersyukur. Ini yang rahasia di sini. Kurang bersyukur ini. Tapi sunnah Walaupun kerjanya santai pagi itu kerja misalkan, jualan tempe, jualan tahu misalkan, eh, atau jualan roti misalkan ya, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, tenang hati itu. Tenang. Antum coba bayangkan orang-orang awam yang jauh dari ilmu bayangkan, kerjanya satu pekan full. Eh, enam sehari gajinya 100 ribu, satu pekan 600 ribu, masih kurang. Tapi kalau ikhwah kita alhamdulillah Ahlu sunnah karena apa? Karena mereka apa? Yang mereka andalkan adalah syukur ini. Karena syukur ini rahasia yang paling besar. Kalau orang nggak bisa bersyukur, walaupun gajinya sudah mm-an satu pekan satu m misalkan, dia nggak nggak akan apa nggak akan puas, kurang terus. Karena tabiatnya manusia itu rakus dengan dunia, tabiat manusia. Kalau yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, dalilnya mana dalilnya? Laukana Dalilnya mana sabda Rasulullah SAW Jangan dicampur-campur. Itu udah benar awalnya udah nerempet. Yang lengkapin. Apa? Apa? Antum? Belum. Ewa ahsan. Lau kana ibn Adam wadiyan min lab labtagha salisah. Kalau seadanya anak Adam, anak keturunan Nabi Adam itu punya dua lembah emas, bukan perak emas, mahal nggak? Mahal. Itu pengen mencari yang ketiganya bayangkan tuh. Dua lembah emas. Pengen mencari yang ketiganya dan tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali apa? Tanah. Enggak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah dikubur, dua lembah tadi di bawah nggak? Nggak. Di kuburan yang memenuhi mulutnya tanah tadi. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum kita harus memiliki jiwa yang apa? Yang mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, eh, merasa cukup dengan Allah taala berikan kepada kita semuanya. Nah, misalkan kerja sederhana, hasilnya sedikit kita syukuri, hasilnya banyak juga kita syukuri. Semuanya apa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak punya rasa syukur barakallahu fikum, ana yakin kurang terus. Paham ya? Tapi kalau kita syukur walaupun sedikit tapi kita syukuri, rasanya cukup gitu loh. Rasanya cukup dan enggak ada kurang-kurang lagi sudah. Karena kita mensyukuri sesuatu yang sedikit tadi. Paham ya? Tapi kalau kita tidak mensyukuri walaupun banyak enggak kita enggak mensyukurinya, ya kurang terus. Paham ya? Oleh karena itu perlu yang namanya al-qanaah, merasa merasa cukup, nah bersyukur dengan sesuatu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Dikasih banyak alhamdulillah, sedikit adanya kita syukuri. Tambah banyak lagi nanti. Seperti itu ya. Ini sekedar apa? Mengingatkan bahwa sumber ketenangan hati itu apa tadi? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Zikir-zikir yang lainnya dan tidak perlu antum sebutkan di hadapan banyak manusia. Zikir itu kan sesuatu yang bisa dikatakan Nah barakallahu fikum kembali ke masing-masing individu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah taala sebanyak-banyaknya. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Naam. Kadzalikal qaulu thayyib min dzikrillah katasbih wa tahlil wa takbir seperti tasbih, tahlil, takbir, tasbih disebut juga dengan istilah apa? Subhanallah. Subhana. Tahlil disebut juga apa istilahnya? La ilaha illallah. Halhalah. Takbir. Naam disebut juga dengan istilahnya apa? Allahu Akbar katanya. <laughs> Ya takbir istilahnya Allah Akbar itu ya. Nah, istilahnya enggak disebutin dengan Allahu Akbar takbir. Nah, wa kadzalika thayyib minal amri ma'ruf. Seperti itu pula sesuatu yang baik adalah nah berupa memerintahkan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, wa nahyi 'anil munkar dan melarang dari perkara yang mungkar. Wa da'watu Allah dan juga mendakwahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiha dan juga saling nasihat menasihati. Karena nasihat itu adalah apa? Sumber tegaknya agama ini. Karena agama ini tidak akan tegak kecuali dengan nasihat sebagaimana hadis yang sahih rawahu Muslimun dari hadisnya siapa kemarin? Dari hadisnya siapa kemarin? Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Apa lafaznya? Apa lafaznya? Sudah hafal semuanya hadis Arba'in Nawawiyah. Apa lafaznya? Ad-dinun nasihah, pendek simple. Ad-dinun nasihah, agama itulah benar-benar nasihat. Jadi kalau ada orang nasihat jangan merengut wajahnya, senyum. Nasihat itu bagian siraman. Jadi kalau ada nasihat yang baik, yang bagus, diterima. Nah, barakallahu fikum diindahkan nasihatnya. Sebuah nasihat dikatakan diindahkan nasihatnya itu maksudnya bagaimana? Nasihat atau diindahkan itu maksudnya bagaimana? Ada orang nasihatnya antum, antum indahkan nasihatnya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Hah? Diterima, diamalkan. Paham ya itu maksud mengindahkan nasihat itu seperti itu. Naam. Berikutnya barakallahu fikum kullu hadza minal kalimit thayyib ini semuanya merupakan ucapan-ucapan yang baik alladzi yataqabbaluhu Allah wa yarfa'uhu subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala menerimanya dan mengangkatnya. Qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala naam ucapan-ucapan yang baik enam terangkat ke ke atas. Nasallahu alaihi wasallam insyaallah taala yang berikutnya pada pertemuan yang selanjutnya walhamdulillahirabbil alamin